Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله معاشر المسلمين Pada malam hari ini Kita akan membaca beberapa hadis Yang mempunyai arti yang penting yang harus kita ketahui bersama justru yang menyangkut bidang takdir takdir yang termasuk salah satu daripada rukun iman yang ke-6 takdir tidak bisa kita tafsirkan menurut tafsiran kita menurut logika kita tapi kita ambil tafsirannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga beliau mendapatkan tafsirannya daripada Allah sendiri pertama hadis yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innar rajula la yuhramu rizqa بالذنب يصيبه ولا يرجو القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر seseorang kadangkala ia mendapat kemacetan dalam rezekinya hanya karena dia mengerjakan dosa dan tiada yang menolak takdir kecuali doa dan tiada yang menambah dalam umur manusia kecuali perbuatan-perbuatan baiknya saudara-saudara hadis ini tidak bisa kita ambil letter -let, tapi kita mesti tafsirkan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Manusia ini kadang-kadang rezekinya seret karena dia menjalankan maksiat. Artinya, seorang yang diberi, diberi oleh Allah kekuatan, kekuatan fisik atau kekuatan keuangan atau kekuatan pengetahuan dan sebagainya. Kekuatan-kekuatan ini dipakai untuk maksiat fisik dipakai maksiat minum berzina duduk berjaga begadang malam untuk main dan sebagainya duit dipakai untuk mengganggu sesama manusia maka orang ini rezekinya akan seret sebagai satu balasan daripada Allah di dunia Kalau orang orangnya kafir saya sudah tidak ada perhitungan. Kadang-kadang orang semakin kafir semakin banyak rezekinya. Tapi ini bagi si mukmin. Allah kadang-kadang mencewer hati ke telinga seorang mukmin dengan menyeretkan rezekinya. Kalau dia sudah mulai seret, dia baru sadar. Bisa berpajizan. Malah ada sebagian mengatakan La ghina ma'azina Bagi seorang muslim Tidak mungkin dia kaya Kalau dia berzina Membawa kemiskinan Atau melarakan Kalau ada seseorang yang Merasa begitu Lalu keadaannya lain Daripada yang dijanji Ketahuilah bahwa itu Allah subhanahu wa ta'ala melulu dan dia harus lebih lebih lebih, lebih takut sebab mestinya begini dia tidak terkena itu masih belum hendaknya dia cepat-cepat sadar dan cepat-cepat bertobat wala yuruddul qadar illa du'a yang menolak takdir sebelia ya takdir yang bermacam-macam takdir Takdir ada yang tidak bisa dirobah. Kita tidak tidak mempunyai daya sama sekali. Misalnya takdir Allah menciptakan <coughs> seorang manusia tinggi. Ada yang diciptakan seorang manusia putih, hitam, pendek. Itu manusia tidak berdaya sama sekali. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tetapi Kadang-kadang kita bisa merubah keadaan kita yang juga termasuk takdir dengan bermacam-macam perbuatan. Doa bisa merubah. Kalau takdir itu memang karena perbuatan kita bukan karena asli daripada Tuhan Allah. Contohnya suatu umat tidak mempunyai kepopularan dalam berdagang di muka internasional. Satu orang tidak dapat kepercayaan. Waktu kita bahas, kita ketahui bahwa ini orang-orang tidak amanah. Itu orang yang tidak dapat kepercayaan karena dia pembohong. Dia bisa merubah keadaan bohongnya dia bisa merubah keadaan tidak amanatnya menjadi amanat. Baru nanti Allah merubah takdirnya menjadi baik. Si A mendapat kepercayaan karena dia sudah merubah sikapnya yang tidak baik yang membawakan takdir dia tidak mendapat kepercayaan dirubah mendapat kepercayaan jelas dan segala jangan keliru inilah firman Allah inna allaha la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma biangkusihim ada ayat kulla yusibana illa ma kata Allah ulana ini kelihatannya berbeda pertentangan tapi sebenarnya tidak Presiden Tunis Habib Bourguiba seorang yang sekolahnya di barat, pergaulannya di barat, ilmunya dangkal, mengkritik Al-Quran tentang hal ini. Dia bilang bagaimana katanya Quran tidak ada pertentangan. Lihat, ayat ini mengatakan, katakan ya Muhammad, kita tidak terkena apa-apa manikan sudah dengan takdir Tuhan. Ayat lain mengatakan, katakan bahwa Allah tidak akan merubah sesuatu melainkan itu orang merubah dirinya. Ini bertentangan. Sebenarnya yang dia yang tidak mengerti ayat ini, ya ini tadi yang saya katakan. Ada takdir pasti. Seorang kulitnya putih, dia bilang ya Arab jadikan saya hitam, tidak bisa. Rubah dia jadi hitam, tidak bisa. Itu sebabnya perempuan-perempuan di barat atau orang-orang barat supaya dia jadi hitam dia mandi di laut di tengah panas tidak jadi hitam jadi seperti orang yang terbakar kena matahari orang yang hitam menjadi putih tidak bisa yang pendek menjadi tinggi tidak bisa yang tinggi menjadi kerdil juga tidak bisa ini yang dikatakan la yusibana illa ma kataballah Tetapi yang masih bisa kita robah dalam takdir-takdir yang menimpa kita karena sesuatu akibat dari perbuatan kita bisa kita robah. Doa bisa merubah. Kelakuan bisa merubah. Kalau kita jujur, tadinya tidak jujur, sekarang jujur, tadinya tidak bersatu lalu hancur di laut dihancur ke lawan lantas bersatu menjadi kuat bisa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim umat malas merubah sikapnya menjadi giat lalu timbul giatnya masyarakat seperti masyarakat Jepang bisa ini termasuk hukum-hukum yang masih bisa kita atur. Jadi takdir tadi bisa kita apa? Jelas saudara-saudara? Wala yazidu fil illa bir Yang bisa memanjangkan umur adalah perbuatan yang baik. Di sini para ulama mempunyai banyak tafsir. Apakah umur manusia ini bisa panjang letterless jadi umur yang sudah ditaruh di dalam lauh al-mahfud 30 bisa menjadi 40 Apa yang dimaksud dengan memperpanjangkan umur? Di sini ulama ada yang mengatakan umur itu bukan angka tahun dan harinya. Tapi barokah umur ini bisa dinilai dengan umur orang lain sekian tahun. Imam Nawawi misalnya, beliau meninggal umurnya 33 tahun. Tetapi kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi kira-kira memerlukan satu ton kertas. Umur 33 tahun bisa mengarang satu ton kitab. Bobot satu ton ini orang umurnya barokah. Sebetulnya barokah ini ditafsirkan panjang. Panjang hasil umur seseorang. Ada orang umur 65 tahun baru mengarang 30-40 halaman kertas saja. Itu 30 tahun. Perbandingan antara 33 tahun dengan 70 tahun. Ini lebih panjang umurnya. Ada ulama yang menafsirkan panjang umur itu begitu. Dan amal bir, amal kebaikan memperpanjangkan umur. Artinya orang itu merasa umurnya panjang kalau dia berbuat baik. Sebab tidak seperti manusia yang kepanasan seperti cacing kepanasan, gelisah. total belum total-total sudah kepergok ajal dan mati. Dalam keadaan dari kesenangan ke kesenangan, dari bioskop ke bioskop. Ini orang umurnya pendek. Sebab tidak ada bir, albir itu perbuatan baik. Tidak ada kebajikan yang dia jalani. Dia dalam keadaan sesat. Waktunya sempit, Akhirnya dia tidak berasa umurnya sudah habis. Ini namanya umur tidak panjang. Ada pula ulama yang menafsir umur manusia ini ada dua. Dengar baik-baik saudara-saudara ya. Tapi ini saudara mungkin tidak banyak baca dalam buku-buku. Umur manusia ini ada dua menurut sebagian ulama. Umurnya dia di dunia dan umurnya dia di barzakh. kita ini melintasi dua alam alam jasmani di dunia ini sekian tahun panjangnya habis dari sini roh ini dititipkan eh, jasad dititipkan bumi rohnya melayang di alam barzah berapa tahun di sini <clears throat> berapa tahun di sana Kalau orang ini berbuat baik di dunia, beramal soleh, tidak pernah absen dalam sholat, tidak pernah absen dalam zakat, tidak pernah absen dalam perbuatan-perbuatan baik dan kewajiban-kewajibannya, maka umurnya dia di dunia kelihatannya panjang dan baik. Di akhirat disempit, dipendekkan. Artinya dibarzah, dipendekkan. Jadi masanya dia dikubur ini cepat. Tahu sudah bangkit. So, di situ keadaan sempit, susah. Tidak menikmati apa-apa. Jadi nikmatnya dia itu dikumpulkan di dunia dengan perbuatan yang baik. Tapi sebaliknya, orang yang seperti tadi saya gambarkan, dari meja judi ke meja judi yang lain, dari bioskop ke bioskop yang lain, dari maaf-maaf perempuan ke perempuan yang lain. Orang ini umurnya di dunia pendek, tapi rohnya nanti di kan di satu tempat, di dipendekkan di satu tempat. Ini tergantung pada dua amal dan doa. Kemudian hadis berikutnya. Inna rizqa la yatlubu al-'abda akthara mimma yatlubuhu ajalu. Rawahu Tabarani an Abi Darda. Sebenarnya rezeki itu mencari seorang hamba, mengejar seorang hamba lebih daripada kejaran ajalnya. Kalau ajalnya mengejar dia pada detik-detik di mana dia harus meninggalkan dunia, maka rezeki mengejar dia tiap hari boleh dikatakan. Rezeki yang tidak dikalkulir. Kata Abu Ishaq Syairazi, dia bilang coba engkau perhitungkan sendiri. Rizki yang kamu ingat-ingat kamu terima dengan kalkulasi sebelumnya. Dan rizki yang kamu terima tanpa kalkulasi sebelumnya. Mana lebih banyak? Pasti kamu akan ingat rizki yang datang tanpa lebih dulu diperhitungkan secara jelimet. Kadang-kadang kita perhitungkan secara jelimet, rezeki itu luput. Dan jengkelnya kita berat. Sayyidina Ali berkata kepada putranya Al-Hasan dalam wasiat beliau, "Wa'lam anna rizq rizqan. Rizqun anta tatalubuk, wa rizqun huwa yatalubuk, Dan ketahuilah ayah Hasan bahawa rizki ini ada dua macam. rizki yang kau kejar dan rezeki yang mengejar engkau. Kadang-kadang seorang duduk di rumah, tiba-tiba dia datang tamu, bicara punya bicara, insidental, tahu-tahu ini tamu mengenalkan dia kepada seorang mau beli barang dan dia dapat untung dari barang. Padahal tadinya dia tidak begitu senang menerima tamu ini. Ah, sahabat datang siang-siang ini. Atau sahabat datang malam ini. Tahu-tahu ini orang bicara, punya bicara, itu fulan itu mencari barang begini. Dia ingat dia ada teman. Dicarikan dapat. Tidak diperhitungkan. Ini namanya rezeki yang mencari kita. Tapi kalau saudara tahu siapa yang menakdirkan rezeki, sudah pasti saudara nanti tenang bahwa yang menakdirkan hanya satu, Allah tidak mungkin saudara dapat rezeki lebih atau kurang karena orang karena perbuatan orang karena satu yang menyimpang daripada takdir Allah sendiri tidak bisa rezeki itu Allah tapi nanti Allah menyebabkan manusia ini pergi ke anda menyerahkan duit menyerahkan sumbangan itu Allah, bukan orang ini yang memberi saudara. Di sini kita harus membedakan antara orang yang mengerti bahwa yang memberi itu Allah, yang memastikan rezeki Allah, bukan selain Dia. Ini namanya tauhid ada orang bilang, oh ya saya coba ada, ada orang itu saya tidak dapat rezeki. Keliru. Kekeliruan ini mengkhawatirkan. Bisa bisa juga dia tidak mengerti. Tapi bisa juga dia mengerti dan dia syirik. Kalau ini tidak datang pada saya, saya tidak dapat rezeki. Padahal Allah yang gerakkan dia untuk datang kepada saudara dan dia bicarakan masalah sampai saudara dapat rezeki. Allah yang menggerakkan dia. Saudara-saudara, inna sa'adata kullu sa'adati tulul umri fi ta'atillah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Khatib an Abdullah an Abi Bahagianya orang yang paling bahagia Bahagia yang sesungguh-sungguhnya Begitu sabda Rasulullah SAW Adalah panjangnya umur dalam taat Bagaimana jabarannya ini? Jabarnya kalau orang bertaat kepada Allah Dia tidak punya lawan Kalau dia menjaga lidahnya tidak dipakai untuk riba tidak dipakai untuk memfitnah, tidak dipakai untuk bohong, tidak dipakai untuk caci maki. Kalau dia menjaga matanya, menjaga tangannya, menjaga anggota-anggota badannya, orang ini pasti tidak akan punya lawan. Tidak mengambil haknya orang, tidak menipu. Bagaimana dia ada lawan? Kalau dia tidak ada lawan, dia senang. Dia bahagia, Itu sebabnya awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. <coughs> Baik di dunia apalagi di akhirat. Orang yang berkhidmat kepada Allah yang dikatakan waliyullah artinya orang yang tidak pernah mengerjakan maksiat disengaja orang yang cepat-cepat membereskan hitungannya dengan Allah orang yang takut kepada Allah, orang yang takwa, menjalankan syariat, menjauhi maksiat. Ini orang tidak ada takut dan tidak menyesal. Apa yang akan disesali oleh manusia seperti itu? Dia sudah di atas real Dia di atas rel. Dia tidak menyimpang. Dia tidak bisa selip. Lidahnya tidak selip. Tangannya tidak selip. Orang ini yang dikatakan bahagia. As-sa'adatu. Inna sa'adata. Kulla sa'adati. Ta'at huwa tulul umur. Fi ta'adillah. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya. إن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته seorang mayit akan merasa terganggu di dalam kuburnya apa-apa persis seperti apa yang dia merasa terganggu di rumahnya jadi kalau seorang terganggu di rumahnya karena adanya sesuatu yang tidak menyenangkan juga di kuburannya terganggu. Jadi kalau seorang ayah merasa terganggu hatinya kalau melihat anaknya keluar malam, kalau melihat anaknya perempuan tidak pakai kudung dan hijab, maka ayah itu juga kalau mati di kuburnya merasa terganggu dengan apa yang diperbuat oleh anak-anaknya di dunia, di rumahnya semula. Dan inilah arti hadis tadi. Jadi tidak salah orang yang mengatakan kamu berbuat dosa. Kamu cekcok karena harta warisan. Ini kamu mengganggu ayahmu di kuburan. Ini ada betulnya. Ini hadisnya, ini sandarannya. Kalau seorang mayit terganggu di kuburnya karena perbuatan-perbuatan yang mengganggu dia di rumahnya. Dari keluarganya atau dari familinya atau dari tetangganya dan sebagainya. Saudara-saudara, ini hadis perlu kita camkan. Jadi ada sangkut pautnya yang mati ini dengan yang hidup atau dengan jelas ada sangkutnya yang hidup dengan yang mati di alam arwah bertemu mayit yang sudah dikubur cuma rohnya tapi kita masih lengkap roh dengan jasad roh dengan jasad masih bisa beramal kalau roh saja sudah tidak bisa beramal jadi roh dan jasad masih bisa beramal. Beramal baik terhadap si mayit bisa. Tapi mayit tidak bisa. In qata'a anhu amaluhu. Tapi apakah yang hidup in qata'a anhu amaluhu? Tidak. Yang hidup bisa bersedekah. Hasil sedekahnya diserahkan pada ayahnya di kubur. Saya niat sedekah untuk ayat saya. Saya niat pergi haji untuk menghajikan ayat saya belum pergi. Ini bisa. Dan mayat itu girang dengan ini. Seperti kalau dia di rumah, kamu hadiahi uang, dia girang. Kalau ada anak dihadiahi oleh eh, kalau ada ayah dihadiahi oleh orang tua oleh anaknya duit ini pak ada uang saya ayahnya girang ini abah saya belikan abah rumah ya kira juga dikubur rohnya ayahnya akan kira dengan hadiah-hadiah bukan rumah tapi amal atau kelakuannya dia sendiri diperbaiki jadi saya tahu ayah saya dikubur ibu saya dikubur saya akan berbuat baik saya duduk bersama saudara-saudara, saya ngaji. Kedua manusia yang melahirkan saya, insya Allah girang dikubur karena saya duduk dengan saudara-saudara. Dan saudara pun yang mempunyai orang tua sudah wafat, orang tuanya akan girang saudara etika di masjid mendengar satu dua hadis dari Rasulullah SAW Ini <clears throat> artinya mayit senang mayat diganggu dikuburnya apa-apa eh, oleh apa-apa yang biasanya mengganggu dia di rumah tangganya hadis berikutnya innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaih kadang-kadang innal mayyit itu mayyit disiksa oleh Allah akibat tangisan sanak keluarganya terhadap dia tangisan yang luar daripada batas yang tertentu oleh syariat ada orang menangis ini biasa ya